Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia puji dan syukur kita menajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita mempersilahkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Hasan Al-Misri untuk memberikan tausiah di hadapan kita bersama mengenai kesungguhan dan pengorbanan seseorang untuk agamanya akanlah berbuah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan ganjaran dan balasan oleh Allah berupa surga. Insyaallah Fadilatul Syekh akan memberikan tausiah seputar tema yang tadi kita sebutkan dan sebelum itu kita juga memperkenalkan Fadilatul Syekh kepada kita semua di mana Syekh Abdul Hasan Al-Misri sekarang sudah menetap dan mengajar di Pondok Pesantren Imam Ibnu Kathir yang dikelola oleh Ustadz Abu Zubair Al-Hawari dan sekarang Fadilatul Syekh sudah menetap dan mengajar di pesantren Imam Ibnu Kathir di Pekanbaru. Uh, Fadilatul Syekh ini juga memberikan pelajaran uh, khususnya di bidang hadis dan sudah diselenggarakan majlis-majlis ilmu bersama Fadilatul Syekh yang alhamdulillah dihadiri oleh para talabatul ilm ya, dan terfokus pembahasan dalam majlis uh, saat ini adalah sahih membahas sahih Imam Al-Bukhari dan juga ada pelajaran uh, tentang ilmu hadis. Di samping beliau juga uh, memberikan tausiah-tausiah, daurah-daurah di beberapa tempat. Inilah sekira-kira kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perkenalan singkat kita dengan Fadilatul Syekh di mana beliau berasal dari Mesir dan saat ini sudah uh, menetap di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir di Pekanbaru.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 الوجوه التي والله طال شوقنا إليها وحي الله هذه الصدور التي اجتمعنا وإياها على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطبتم جميعا أيها الأخيار الأطهار وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم العظيم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته على منابر من نور في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه Setelah Fadilatul Syekh mengawali pembahasan dan pembicaraan beliau dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau mengatakan ucapan selamat sambutan kepada para hadirin yang hadir dengan wajah berseri-seri dengan dimana ya? inilah yang selalu membuat kita rindu dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para hadirin di mana orang-orang yang memiliki kelapangan hati dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita, menghimpun kita di dalam kitabnya dan juga sunnah nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan setiap langkah kita sebuah kebaikan dan membuat serta menjadikan untuk kita surga sebagai balasannya. Kemudian beliau menyebutkan doa yang dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada hari ini juga kelak Allah kumpulkan kita bersama penghulunya para dai, imamnya para nabi di surga Allah tabaraka wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di surganya milik Allah tabaraka wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال انطلق ثلاثة رهط ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت إلى غار في جبل فدخلوه فانحضرت صخرة من الجبل فأطبقت عليهم باب الغار فقال بعضهم لبعض اعلموا أنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فكنت إذا أرحت أي جئت إلى البيت حلبت فجئت إلى والدي فسقيتهما قبل بنيا وإنه ذات يوم نأى بي طلب الشجر فلم آتي حتى أمسيت فحلبت ثم جئت إلى والدي فوجدتهما قد ناما فوقفت والقدح في يدي عند رأسيهما طوال الليل والصبية يتضاغطون عند قدمي يا أبانا اسقنا يا أبانا جوعا يقول فلا يزال هذا دأبي ودأبهم لا أريد أن يشربوا قبل والدي حتى طلع الفجر وسقيتهما ثم أسقيت الصبية فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها أشد ما يحب الرجال النساء راودتها عن نفسها فامتنعت وقد ألمت بها سنة من السنين حاجة من الحاجات فجاءت إلي تستقرضني فقلت لا حتى تمكنيني من نفسك أي أذن بك فقبلت فلما جلست بين شعبها الأربع بين رجليها ارتعدت وقالت اتق الله ولا تفد الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وأنا في أشد الحاجة إليها فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة ولكن أيضا لا يزالون لا يستطيعون الخروج أما الثالث فقال اللهم إني قد استأجرت أجراء على فرق أرز أي على مكيال من الأرز فوافيتهم حقهم إلا واحد ترك ماله وانصرف لم يأخذ أجرته فجعلت أنمي له هذا المال أزرع وأقلع وأبيع وأشتري أبقار ويكثر النتاج حتى كان له أبقار ورعاء ما بين جبلين فجاءني بعد فترة وقال لي اتق الله ولا تظلمني أعطني حقي فقلت له هذه البقر ورعاءها هو لك قال اتق الله ولا تستهزئ بي قلت والله لا أستهزأ بك إنما هذه الأبقار ورعاءها هو لك فأخذ البقر والرعاء ولم يترك من ذلك شيء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون dua imam Al-Bukhari wal Muslim telah mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Suatu ketika ada tiga orang lelaki dari kaum sebelum kita, di mana mereka di dalam sebuah perjalanan yang mengharuskan mereka beristirahat sehingga kemudian mereka pun beristirahat dan masuk ke dalam sebuah gua. Pada saat ketika mereka sudah berada di dalam gua, maka batu di atas gua tersebut jatuh sehingga tertutuplah pintu gua ini dan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amal kebaikan yang pernah kita lakukan dan kita tidak berharap kecuali ridho Allah di balik amal tersebut. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal kebaikan ini. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan menjadikan pintu gua ini kembali terbuka. Maka yang pertama berdoa dengan dia mengatakan ya Allah aku memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia sedangkan istri dan anak-anakku yang masih kecil aku selalu memberikan kepada mereka kebutuhan mereka setelah aku kembali ke rumahku maka aku akan memeras susu dan aku akan memberikan terlebih dahulu kepada kedua orang tuaku sebelum aku memberikan kepada anak dan istriku. Namun suatu ketika ada sesuatu yang menghalangiku sehingga aku pulang agak terlambat. Dan aku hanya bisa memerah susu tersebut tidak seperti biasanya. Sehingga ketika susu itu telah berhasil aku peras, maka kedua orang tuaku telah terlelap dalam tidur mereka. Maka aku memegang wajan tempat susu tersebut menunggu kedua orang tuaku terbangun sementara anak-anakku berada di bawahku dan mereka menangis mengatakan wahai ayah kami lapar wahai ayah kami lapar tetapi aku tidak bergeming sedikit pun dan aku tidak akan memberikan susu ini kepada anak dan istriku sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Hingga akhirnya ini berlanjut sampai keesokan paginya dan kedua orang tuaku terbangun dan ketika aku berikan itu kepada kedua orang tuaku setelah itu baru aku berikan kepada istri dan anakku. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahwasanya apa yang aku lakukan itu adalah sebuah amal yang aku harapkan hanyalah ridha dan wajahmu ya Allah. Maka ringankanlah, hilangkanlah kesusahan kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya membukakan batu yang ada di gua tersebut. Namun mereka belum bisa keluar dari gua ini. Adapun yang kedua, dia berdoa dan berkata, "Ya Allah, aku memiliki seorang sepupu wanita yang cantik. Dan aku sangat ingin kepadanya dan aku begitu tertarik kepadanya. Layaknya ketertarikan seorang lelaki kepada seorang wanita yang cantik. Aku selalu mengindambakannya dan mengimpikannya. Namun setiap aku lakukan upaya pendekatan kepadanya, dia selalu menolak. Hingga terjadilah suatu zaman di mana sepupuku ini mengalami kesulitan, maka dia datang kepadaku meminta pinjaman. Maka aku mengatakan kepadanya, aku tidak akan memberikan apa yang engkau mau sebelum engkau menyerahkan tubuhmu kepadaku. Maka akhirnya wanita tersebut pun merelakan apa yang diminta oleh lelaki ini. Maka lelaki itu pun kembali menceritakan, ketika aku sudah akan melakukan perbuatan hina dan keji ini, maka wanita tersebut mengatakan, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya cincin ini tidak terbuka kecuali dengan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya aku pun takut dan aku meninggalkannya. Ya Allah, jika yang aku lakukan ini adalah betul-betul mengharap ridhamu ya Allah, maka berikanlah kepada kami kelapangan, hilangkanlah kesulitan kami, maka kemudian bergeserlah batu ya, penutup mulut gua tadi, pintu gua ini. Akan tetapi tetap mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Sampai yang ketiga pun berdoa, mengatakan, Ya Allah, aku memiliki para pekerja yang aku gaji mereka dengan satu ukuran upah yang aku biasa berikan kepada mereka. Namun salah seorang pekerjaku pergi sebelum dia mengambil upah yang seharusnya dia terima. Maka ketika dia pergi, aku pun mengembangkan dari hasil upah dia tadi sehingga hasil ini berkembang menjadi sebuah peternakan yang luas yang mencakupi lembah yang sangat besar. Lalu tiba-tiba di suatu saat datanglah orang yang dulu bekerja kepadaku dan kemudian dia minta kepadaku upah yang dahulu belum pernah aku berikan kepadanya. Lalu aku pun mengatakan, ambillah semua ternak yang terlihat di dalam lembah ini adalah milikmu, adalah upahmu. Maka orang itu pun marah dan mengatakan, engkau jangan menghina, engkau jangan meremehkan aku. Lalu kemudian orang itu pun mengatakan, aku tidak menghinamu inilah hasil daripada gaji yang belum engkau terima dan aku kembangkan sehingga ini semua adalah milikmu maka kemudian orang itu pun berlalu sambil membawa seluruh ternak yang dikembangkan dari gaji yang pernah harusnya dia terima dahulu maka dia tidak meninggalkan satu apapun semua dibawa oleh dia ya Allah jika seandainya Hal yang ini aku lakukan adalah karena keikhlasanku mengharap riba dan pahala darimu ya Allah. Maka lapangkanlah kesusahan kami. Dan akhirnya terbukalah pintu gua tersebut. Dan mereka bertiga keluar dengan selamat. Ayuhal ahibba. Laqad intabaqa hal al-umma al-islamiyya al-yawm ila haddin kabirin jiddan. Ila ma hadata ma'a ha'ula'i thalatha. فقد كانوا في سفر وأرادوا أن يستريحوا فذهبوا إلى جبل فوجدوا مغارة فدخلوا فيها فجاءت الرياح والعواصف فزحزحت صخرة من أعلى الجبل فأطبقت عليهم باب الغار فحاولوا جاهدين أن يزحزحوا الصخرة فما استطاعوا حاول الثلاثة أن يجتمعوا فيزحزحوا الصخرة من على الباب فما استطاعوا فماذا فعلوا هل دب اليأس إليهم كلا والله ولكنهم رجعوا إلى إيمانهم علموا أن للجبل وللصخرة ربا هو ربهم ورب كل شيء ومليكه رجعوا إلى الله عز وجل علموا أن الله قيوم السماوات والأرض أنه القائم على عباده بالقسط والعدل والحق فتوجهوا إليه متضرعين خاشعين متبئسين منكسرين فلما أعلنوا الافتقار بين يدي الجبار وتوجهوا إليه بصالح الأعمال خرجوا سالمين بأمر الله رب العالمين Kondisi umat Islam pada hari ini persis seperti kondisi yang dialami oleh ketiga orang yang diceritakan dalam hadis di atas. Lihatlah ketika mereka berada di dalam perjalanan jauh mereka dan mereka butuh untuk beristirahat sehingga kemudian mereka pergi mendekati sebuah bukit yang dimana di bukit tersebut ada sebuah gua. Kemudian mereka masuk ke dalam gua ini dan mereka pun beristirahat. Namun bersamaan dengan itu cuaca dengan angin yang kencang menerpa batu-batu yang ada di atas bukit ini sehingga batu itu pun berjatuhan dan menutupi mulut daripada gua tempat mereka berada. Apa yang mereka alami tidak membuat mereka berpangku tangan. Mereka berusaha, berupaya sekuat tenaga untuk menggeser batu yang menutupi pintu gua agar mereka bisa keluar dengan selamat. Tapi daya apa daya dan upaya? Kekuatan yang mereka miliki sangat terbatas tetapi hal ini tidak membuat mereka pesimis dan berpangku tangan. Mereka ingat, mereka sadar, sesungguhnya batu ini memiliki Rabb. Sesungguhnya batu ini ada pencipta dan yang mengaturnya. Dialah Allah, Rabb batu dan Rabb mereka juga. Maka akhirnya mereka pun menghadap bermunajat kepada Rabb tersebut merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengakui kelemahan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa dan maha perkasa ketika mereka berdoa meminta kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal saleh yang pernah mereka kerjakan akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan akhirnya mereka pun bisa keluar dengan selamat ونحن الآن أيها الإخوة نعيش في مرحلة انطباق الصخرة على توهة الغار ونحن جميعا بداخل الغار فأيما يممت وجهك في جنبات الأرض ستجد لماء تسيل لو سألت عن صاحبها تجده مسلم أيما يممت وجهك ستجد مسجلا يهدم وإرضا ينتهك وحقوقا تسلب وإن سألت عن أصحابها إنهم مسلمون جريمتهم أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن جميعا أيها الإخوة نعيش في غار ضيق يسد هذا الغار صخرة التبعية والذل والانكسار إلى أجل أمم الأرض من اليهود والنصارى والبوذ والهندوس وعباد البقر وغيرهم وإنا لله وإنا إليه راجعون وما يحدث في برما منكم ببعيد وما يحدث في سوريا أو العراق أو في أي مكان من زنبات الأرض منكم ببعيد فنريد أيها الإخوة أن نتوجه إلى الله عز وجل كما فعل أهل الغار الثلاثة بأعمال صالحة وبيقين صادق بقلوب نقيه وأياد بيضاء متوضئة وجباها لله منكثرة قد حققت لله التوحيد ودانت لله عز وجل في الأرض وعبدوا الخلق في الأرض لله لسان حالنا نحن الشباب بني الإسلام أقسمنا يمينا لا نقهر وكتاب الله بأيدينا نقتحم اليابس والأخضر Pada hari ini kita hidup seolah-olah kita berada di dalam gua yang tertutup oleh batu besar. Lihatlah bagaimana seorang muslim ketika darahnya ditumpahkan, kehormatannya diremehkan, harga dirinya diinjak-injak. Ketika kita melihat kemanapun dari sisi dunia ini, maka, maka kita akan mendapatkan apa yang menghimpit kehidupan kaum muslimin. Mereka dihinakan, darah mereka ditumpahkan. Apa dosa mereka? Apa kesalahan mereka? Dosa dan kesalahan mereka hanyalah karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ruang lingkup mereka Ruang gerak mereka pun terbatas. Seumpama seperti seseorang dalam gua yang tertutup dan terkunci. Maka apa penutup gua ini? Apa yang membatasi ruang gerak kaum muslimin? Merekalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, para penyembah berhala dan para penyembah sapi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka apa solusi dari segala permasalahan ini? Lihatlah apa yang dialami dan dijalankan oleh tiga orang yang terkurung di dalam gua tersebut. Mereka datang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, merendahkan diri mereka di hadapan Allah, mengakui kelemahan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dengan berdoa, melakukan ketaatan, tauhid yang mereka yakini dan mereka jalankan di dalam kehidupan mereka. Amal ibadah dan amal saleh yang mereka kerjakan mereka sebutkan itu di dalam doa dan munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal والآن أيها الإخوة الثلاثة كل واحد منهم تقرب إلى الله عز وجل بعمل الأول انفرجت الصخرة ولكنهم لا يستطيعون الخروج وكذلك الثاني وكذلك الثالث فماذا لو كنت أنت رابعهم هل لك عمل صالح ترجو به الله, الله عز وجل أن يفرج الصخرة أم تتكون أنت سببا في هلاكهم فالصخرة إذا كنتم أربعة في الغار لن تتزحزح الصخرة من فوهة الغار إلا بأعمال صالحة لهؤلاء الأربعة فالثلاثة الذين معك كل واحد منهم أتى بعمل صالح الآن أنت هل ترجو الله عز وجل بعمل صالح بينك وبين الله خبيئة عمل صالح تتوجه به إلى الله عز وجل وترجوه في المهمات والنكبات ليفرج الله عز وجل الصخرة أم ستكون أنت سبب في هلاكهم كما نحن الآن سبب في هلاك الأمة سبب في ذل الأمة سبب في بعدها عن كتاب ربها وسنة الهادي نبيها والله سؤال أنا أوجهه لنفسي ماذا لو كنت أني رابعهم بأي عمل أتوجه إلى الله بأي عمل صالح أتوجه إلى الله عز وجل ليفرج الله الكرب عن هذه الأمة فحينما جلس عمر على جبل أحد وتزلزل الجبل قال اثبت أحد اثبت أحد فوالله إن الأرض لن تتزلزل إلا بذنوب أصحابها وأراكم أحدثتم ذنبا فلو عادت والله لا أساكنكم في المدينة أبدا الله أكبر Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia Bayangkan jika seandainya apa yang Allah ceritakan, apa yang diceritakan oleh Nabi di dalam hadis ini tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua yang mereka masing-masing menyebutkan amal saleh yang pernah mereka kerjakan yang pernah mereka jalankan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para hadirin yang berbahagia jika seandainya apa yang disebutkan oleh orang yang pertama hanya bisa menggeser sedikit dari batu penutup pintu gua dan mereka belum bisa keluar darinya. Begitu juga orang yang kedua pun dan orang yang ketiga. Bayangkan jika seandainya andalah orang yang keempat berada di dalam gua tersebut. Apa yang bisa anda jual di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apa amal soleh yang akan anda banggakan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? atau Anda angkat diam dan bungkam seribu bahasa sehingga akhirnya mereka dan juga Anda tidak bisa keluar dari gua tersebut karena tidak ada yang bisa Anda tunjukkan kehadapan Allah tabaraka wa taala maka itu adalah petaka dan yang besar itu adalah sebuah kehancuran karena Anda akan terkurung selama-lamanya di dalam gua ini pernahkah kita membayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah apa kebaikan dan amal saleh yang bisa kita hadapkan dan kita banggakan di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Pernahkah dan adakah kita memiliki satu amal yang yang hanya ada antara kita dengan Allah yang kita sembunyikan di hadapan yang di hadapan orang lain yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itulah khabi'ah, itulah amal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda tanya yang selalu saya pertanyakan kepada diri saya kata Fadilatul Syekh dan harusnya ini juga kita tanyakan kepada masing-masing diri kita apa amal kebaikan? Adakah amal saleh yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? فلو تأملنا أيها الإخوة حال الأمة الآن لوجدناه يتماثل ويتشابه إلى حد كبير مع قصة التيه التي ضربها الله عز وجل مثلا في القرآن ووقعت لقوم موسى عليه السلام وهذه القصة آياتها في سورة المائدة يقول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Kondisi umat Islam yang kita alami pada hari ini adalah tidak jauh beda dengan apa yang pernah dialami oleh kaum Nabi Musa alaihissalam di mana mereka adalah orang-orang yang tidak jelas tujuannya, layaknya seperti orang yang bingung tidak tahu arah langkahnya. Seperti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ketika Allah menceritakan Nabi Musa alaihissalam berkata dan menghimbau kaumnya agar mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah curahkan kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada kaum mereka para nabi dan menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa memberikan kepada mereka apa yang tidak pernah Allah berikan kepada kaum yang lain. Lalu kemudian Allah menceritakan bahwasanya Nabi Musa menghimbau kaumnya agar mereka masuk ke sebuah negeri yang suci yang mana kata Allah Subhanahu wa taala Negeri itu adalah negeri yang telah Allah berikan untuk mereka. Sehingga kemudian kaum muslimin mereka pun akan tetap berjaya dan mereka tidak eh, mereka akan jauh dari kerugian. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di negeri tersebut ada satu kaum di mana kaum ini adalah kaum yang memiliki ketangguhan, memiliki tubuh yang besar, dan memiliki keberanian sehingga akhirnya mereka mengatakan mereka tidak akan masuk ke negeri tersebut sebelum orang-orang yang ada di dalam negeri ini keluar dari negeri tersebut. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya ada di antara kaum Nabi Musa tersebut yang dia kemudian berupaya untuk memasuki negeri itu dan akhirnya kemudian mereka pun kalah. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka agar mereka mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam negeri ini sehingga kemudian mereka pun dipanggil oleh Nabi Musa untuk memerangi orang-orang yang ada dalam negeri itu agar mereka bisa masuk ke dalam negeri tersebut lalu kemudian mereka pun menjawab mereka tidak mau berjuang. Mereka tidak mau seperti apa yang diajak oleh Nabi Musa. Mereka pun mengatakan sebagaimana diceritakan oleh Allah pergilah engkau berjuang bersama Rabbmu dan kami di sini duduk menunggu dan menanti. Dan di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Nabi Musa pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki siapapun kecuali diriku dan saudaraku yaitu Harun." Maka di sini Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan di mana Nabi Musa berlepas diri dari orang-orang yang fasik. Maka kemudian Allah pun memberikan ganjaran dan azab kepada mereka di mana Allah Subhanahu wa taala haramkan negeri ini atas mereka selama 40 tahun lamanya. Disitulah mereka tersesat, disitulah mereka tidak tahu jelas arah tujuan langkah mereka. Selama 40 tahun mereka mengalami kondisi ini dan itulah balasan yang Allah berikan kepada kaum-kaum yang fasik. أيها الإخوة ما حكاية هذه الآيات سريعا وإلا لو استطردنا يعني الكلام سيطول حول هذه الآيات المباركات الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له واذكر يا محمد واذكر لقومك وأمتك عندما قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم أن أنجاكم من يد فرعون الباطشة الذي كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويستعبد الشباب والرجال الذي كان يعبد بني إسرائيل لحاجته وقومه اذكروا هذه النعم الجليلة الآن أراكم الله عز وجل بأم أعينكم هذا الفرعون الذي قال لكم ما علمت لكم من إله غيري الذي قال لأهل مصر ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي فرأوا الآية أن هذا الإله المزعوم يغرق في باطن البحر ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آيات وعلامات بعد أن كنتم عبيدا أذلاء أصبحتم أحرارا وملوكا ويصطفي الله منكم ملائكة ويصطفي الله منكم رسلا وأنبياء بعد هذه النعم وبعد الإقرار بها الله عز وجل يأمرهم ويكلفهم تكليفا عظيما قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أعلن الآن لهم الجهاد في سبيل الله يدخلون على هؤلاء الجبارين يقاتلونهم ليأخذوا من أيديهم بيت المقدس لا بد أن تدفعوا الثمن والثمن هو الجهاد في سبيل الله حينها أيها الإخوة جبلة اليهود هي هي لم تتغير الآيات والبينات والنعم الباهرات لا زالت أمام أعينهم وفي مخيلتهم ولكنهم أبوا إلا الصدود والبعد عن أمر الله عز وجل قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين خيبكم الله أيها القوم وهل الله عز وجل لا يعلم أن فيهم قوما جبارين؟ حينما أمركم بالجهاد يا موسى إن فيهم قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون يا موسى تتكلم عن العزة والتمكين والأرض الجديدة لا لا لا نريدها إذا كان هناك تكليف إذا كان هناك بذل وتضحية أما إذا أردت أردت يا موسى أن نأخذها هكذا بدون أن نضحي وأن نبذل فعلى العين والرأس فأراد الله عز وجل أن تقام عليهم الحجة من بينهم أنطق الله رجلان ممن حققوا الخوف من الله عز وجل وهنا معادلة لا بد أن ننتبه لها فعلى قدر خوفك من الله عز وجل على قدر انصهار خوفك من المخلوقين وكلما ازداد خوفك من أي مخلوق اعلم بأن خوف الله في قلبك قد خف وضعف قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما بنعمة الإيمان واليقين والثبات يا قوم ادخلوا عليهم الباب مجرد أن تأتمروا بأمر الله تأتي النتيجة يأتي النصر ادخلوا عليهم الباب فإذا الفاء هنا فاء السرعة فإذا دخلتموه فإنكم فأسرع فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا خلاص ما عاد ينفع كلام إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها انظر إلى الوقاحة لم يقفوا الأمر عند هذا الحد بل قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون إنا لله وإنا إليه راجعون Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang Allah ceritakan di dalam ayat yang mulia ini. Yang jika kita sebutkan poin demi poin yang terkandung di dalam ayat ini maka ini akan memakan waktu yang sangat panjang. Kita lihatlah apa yang berkaitan dengan materi kita. Di mana di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Musa alaihi salam dan ini sebagai pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menceritakan, lihatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya dan ini adalah pembelajaran untuk Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, agar mereka senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah curahkan untuk mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada Bani Israel dan Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat yang besar yang telah mereka rasakan adalah Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan Allah selamatkan mereka dari apa yang mereka alami selama ini tekanan azab yang diberikan oleh Firaun dan bala tentaranya terhadap Bani Israel yang mana mereka dikatakan dan diminta serta dipaksa oleh Firaun agar mereka mengakui bahwasanya Firaun adalah Tuhan mereka dengan angku dan congkak Firaun berkata di hadapan Bani Israel bahwasanya dialah Rab Bani Israel dialah Tuhannya Bani Israel yang mana sungai mengalir ini berada di atas kekuasaannya, di bawah kekuasaannya. Dialah Tuhan yang memiliki kekuasaan. Dialah Tuhan yang mengatur air, air sungai yang mengalir di bawahnya ini. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada Bani Israel. Dengan memberikan kehinaan kepada Fir'aun. Yang mana Fir'aun pun tenggelam di bawah laut menunjukkan kekuasaan Allah tabaraka wa taala dan memberi kesadaran kepadanya serta pengakuan dari dirinya di mana akhirnya dia pun tidak bisa mengelak dan terpaksa mengakui bahwasanya dia mengatakan dia yakin dengan rohnya orang-orang Bani Israel. Dia yakin dan beriman kepada Allah yang diyakini oleh Bani Israel. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan juga karunia dan nikmat kepada Bani Israel ketika Allah peruntukkan untuk mereka sebuah negeri agar mereka masuk ke negeri tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sudah pilihkan untuk mereka itulah negeri al-muqaddas negeri yang suci yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk mereka namun apa tebusannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Apa yang harus mereka bayarkan untuk mendapatkan karunia tersebut? Allah Subhanahu wa taala jadikan di negeri ini ada orang-orang yang tinggal dan mereka adalah orang-orang yang kasar dan bengis sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada Bani Israel pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala minta kepada mereka agar mereka berjuang mengeluarkan kaum yang bengis yang ada di negeri tersebut sehingga kemudian mereka bisa masuk ke negeri ini. Namun dasar Bani Israel apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah curahkan dalam kehidupan mereka berupa kemuliaan dan nikmat. Tapi tetap mereka selalu terhalang untuk melakukan kebajikan dan amal saleh. Berjuang menegakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Itulah Bani Israel. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan di antara mereka ada dua orang yang beriman ada dua orang yang sangat menonjol rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita mengambil pelajaran kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya ketika seorang manusia, seorang mukmin sangat tinggi rasa takutnya kepada makhluk maka akan berkurang kadar ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika rasa takutnya kepada Allah itu lebih besar, maka ini akan mengalahkan dan menghilangkan rasa takutnya kepada selain Allah tabaraka wa taala. Inilah ukuran, inilah barometer dalam keimanan ketika seseorang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika Seseorang ingin rasa takutnya kepada selain Allah akan lebih bisa dia tekan dan dia pandang itu adalah sesuatu yang ringan, maka hendaklah dia tinggikan dan dia kuatkan rasa takutnya kepada Allah taala. Ketika orang dua ini mengatakan kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala sudah pilihkan negeri ini untuk kita. Hanya dengan Allah katakan kepada kita masuklah Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa innakum ghalibun." Maka kalian akan menang. Di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan dengan fa yang menunjukkan itu memiliki waktu yang sangat singkat. Adalah sebuah janji yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan dalam waktu yang sangat relatif singkat. Hanya dengan mereka masuk ke negeri tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka. Maka kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mereka pun mengatakan kepada Bani Israel, bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian beriman. Namun apa yang mereka jawab? Apa yang mereka katakan di hadapan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan? Dan nasihat yang telah disampaikan oleh dua orang mukmin tersebut mereka mengatakan, mereka tidak mau berjuang, mereka tidak mau berbuat, dan mereka katakan kepada Nabi Musa, "Pergilah engkau dan Tuhanmu untuk memerangi mereka." Dan apabila engkau menang dan mereka sudah keluar, barulah kami masuk ke negeri tersebut. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kondisi di mana kita enggan dan tidak mau untuk berbuat, enggan dan tidak mau untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala Wal'iyahu billah. فعندما وصل الأمر إلى هذا الحل وأصبح القوم يتفلتون من الأحكام الشرعية هذا أيها الإخوة حكم واحد تفلتوا منه فلا بد وأن تنزل عليهم العقوبة من السماء فما كانت عقوبتهم العقوبة أيها الإخوة كانت ضرب الله عليهم التيه في أرض صغيرة بنو إسرائيل الذين خرجوا من مصر كانوا هم كل بني إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام كانوا أمة كاثرة كثيرة آلاف مؤلفة شعب بأسره آباء وأبناء وبنات ونساء وشباب وشيوخ الكل خرجوا من أرض مصر مع موسى عليه السلام ضرب الله على قلوبهم التيه لا يهتدون إلى سبيل ولا يستطيعون أن يهتدوا إلى حاجة إلى حاجة يريدونها من أرض سيناء فكلما خرجوا من مكان طوال النهار يمشون في الصحراء فإذا جاء الليل ينامون فإذا أشرقت الشمس فإذا هم في نفس النقطة التي بدأوا منها أمس في الصباح عقاب أليم جدا أيها الإخوة قال العلماء والحكمة من وراء هذه العقوبة أن هؤلاء الأقوام الذين استمرأوا العذاب والذل والهوان وأصبح الذل بالنسبة إليهم أفضل من العز والكرامة فالكرامة كما يقولون على قدر الاستقامة فعلى قدر استقامتك على طاعة الله عز وجل على قدر تحقيق الكرامة على أرض الله تبارك وتعالى فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين كانت الحكمة أيها الإخوة أن هؤلاء القوم الذين لا يريدون أن ينصاعوا لأمر الله يذهب الله بهم ويأتي بآخرين يقومون الشريعة ويحققون الدين يعاصر تنزيل الآيات على موسى عليه السلام ويتربوا في خشونة العيش وصدف الصحراء المحرقة حينها أتى جيل آخر لا يعرف الذل وإنما تربى على الطلب قهر الأعداء وتربى على هذه الحقيقة التي لا بد أن نحياها تربى على تحقيق العبودية لله عز وجل فإذا قال الله افعل فلا أمر لك ولا نهي ليس لك من الأمر شيء بل أنت عبد تقول سمعت وأطعت مات هؤلاء الكبار وأتى الله بآخرين تربوا على يدي موسى وهارون عليهما السلام تربوا على طلب قهر الأعداء حينها أيضا مات نبي الله هارون وبعده بثلاث سنوات مات نبي الله موسى عليه السلام ثم بعد ذلك خلفهم نبي الله يوسى بن نون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام kaum muslimin para hadirin yang dimuliakan oleh Allah ketika orang-orang yang tidak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka seperti yang Allah kisahkan di dalam ayat di atas dengan apa Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka dengan Allah jadikan mereka tidak memiliki arah tujuan langkah yang mereka lalui selama 40 tahun mereka terkatung-katung seperti seorang yang linglung di tempat yang sangat terbatas. Mereka berjalan di sepanjang hari tanpa jelas arah dan tujuannya. Dan ketika mentah, mentari pun tenggelam, mereka pun beristirahat dan tertidur dan pada pagi harinya mereka bangun dan mereka kembali berada di titik awal langkah perjalanan mereka. Itulah yang mereka alami terus menerus hari demi hari selama 40 tahun. Dan ini adalah azab yang menjadikan mereka menjadi hina. Mereka seperti orang yang tidak jelas arah tujuan langkahnya. Inilah yang mereka alami ketika mereka meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada mereka, meninggalkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Apa hikmahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Sadari bahwasanya apa yang dikatakan oleh para ulama, di mana kemuliaan, kehormatan itu akan diberikan oleh Allah, kejayaan, kewibawaan, maka itu akan diberikan dan dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya sekadar dengan keistiqomahannya di dalam menjalankan agamanya. Ketika dia inginkan kemuliaan dan mengharapkan kejayaan, maka bagaimana dia bisa menjalankan keistiqomahannya di dalam segala apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Seperti yang dikatakan dalam ungkapan para ulama, kemuliaan akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar keistiqomahan seseorang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bani Israel adalah umat yang besar, umat yang ketika mereka durhaka, maka Allah akan gantikan dengan generasi berikutnya. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam kehidupan mereka. Generasi demi generasi yang ada di dalam kehidupan mereka berganti ketika mereka berawal dari kehidupan Nabi Yakub yang memiliki keturunan yang banyak serta kemudian keturunan ini pun berkembang menjadi sebuah kaum yang besar besar. Sampai akhirnya berganti dengan generasi berikutnya sampai ke zaman di mana Nabi Musa alaihissalam di mana Bani Israel hidup dalam keterkungkungan, dalam siksaan, dalam keterhinaan di zaman seorang raja yang zalim ketika itu. Maka mereka pun berkembang dan tumbuh menjadi sebuah kaum yang besar bersama Nabi Musa alaihissalam. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada mereka khususnya setelah wafatnya Nabi Musa alaih, Nabi Nabi Harun alaihissalam lalu kemudian tiga tahun setelahnya wafat juga Nabi Musa alaihissalam lalu kemudian digantikan dibawa oleh seorang Nabi Yusha di dalam kehidupan mereka inilah gambaran dari kehidupan Bani Israel secara keseluruhan. Al-ana تولى يوشع بن نون عليه السلام قيادة بني إسرائيل وانقضت الأربعون عاما التي حددها الله عز وجل أراد يوشع بن نون عليه السلام أن يغزو بهؤلاء القوم الجبارين حينها لم يكن يبرح في مخيلته عليه السلام رد أولئك القوم على موسى حينما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائدون فأراد أن يضع شروطا قاسية جدا لمن أراد حقيقة نصرة هذا الدين أراد أن يضع شروطا للجيل الذي يستحق أن يكون سببا للتمكين لله في الأرض قس هذه الشروط على نفسك لا بد أن ترى أين موقفك من الله عز وجل أين موقفك من دين الله عز وجل أين مكانك من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وضع يوسف عليه السلام قوانين وشروط لمن أراد أن يلتحق بالجيش الذي يمهد لتحقيق التمكين لبني إسرائيل في أرض في بيت المقدس قال كما روى ذلك الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غزا نبي من الأنبياء في رواية خارج الصحيحين يوسع بن نون غزا نبي من الأنبياء قرب العصر فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها بعد ويريد أن يبني بها ولما يبني بها بعد يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها بعد ولا رجل اشترى خلفات غنمات وينتظر وينتظر نتاجها بعد ما معنى هذا الكلام معناه أن لا يتبعني رجل تعلق قلبه بدنيا هذا هو الشرط أيها الإخوة لمن يريد أن يحقق التمكين لهذه الأمة لمن يريد أن يضع حجرا على جدار التمكين لهذه الأمة لا يتبعني رجل تعلق قلبه بدنيا فإن أصحاب الدنيا لا ينتصر المرء بهم أبدا ولا يرتجى من ورائهم خير أصحاب الدنيا لا ينفقون مع أنهم ينفقون من مال الله كما أراد أصحاب الدنيا لا يبذلون نفوسهم رخيصة في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله أصحاب الدنيا لا ينتصر المرء بهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها بأبي أنت وأمي يا رسول الله كأنه يرى حالنا يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قال قائل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل كغثاء السيل ولا يشكن الله أن ينزع من قلوبكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت هذا هو الداء العضال اشترطه نبي الله يوشع بن نون لمن أرادوا التمكين لبني إسرائيل واشترطه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لمن يريد أن يحقق العزة لهذه الأمة لمن يريد أن تكون المهابة في قلوب الأعداء منهم من المسلمين أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم شر الفتن وأن يقيني وإياكم حب الدنيا وكراهية الموت kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dari apa yang kita paparkan, maka kita bisa melihat dan mengukur apa yang bisa kita wujudkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejauh mana kita telah mengimplementasikan penghambaan diri kita kepada Sang Pencipta ketundukan dan ketaatan kita atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan syariatkan kepada kita. Ataukah kita mengenyampingkan itu dalam kehidupan kita? Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan, kejayaan, kemenangan kepada kita? Disebutkan di dalam hadis dalam kitab Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah tabaraka wa taala yang akan berjuang dan berperang lalu kemudian nabi tersebut mengingatkan agar jangan sampai ada di dalam pasukan beliau ada seorang yang mana orang tersebut adalah orang yang mengutamakan atau menjadikan segala tujuan hidupnya tidak lepas dari apa yang ada pada seorang wanita. Dia pun mengingatkan agar jangan ikut di dalam barisannya seseorang yang dia sangat tergantung dan mengambakan serta mengimpikan ingin membangun istana dan rumah dan sebagainya. Jangan sampai ikut dalam barisannya Seseorang yang menghabiskan hartanya berinvestasi di sana dan di sini. Yang eh, intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maksud dari ucapannya adalah ini adalah orang-orang yang tergantung hatinya kepada dunia. Orang-orang yang mencintai dunia. Maka tidak ada harapan pada mereka. Karena orang yang mencintai dunia. Mereka adalah orang-orang yang enggan untuk berbuat buat agama mereka adalah orang-orang yang berat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan mereka kepada dunia. Padahal jika mereka berinfak yang mereka infakkan itu adalah rezeki dan karunia yang telah Allah curahkan kepada mereka. Padahal ketika mereka berjuang dan berperang, maka hal itu mereka lakukan adalah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala juga telah berikan kepada mereka. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suatu saat kelak umat Islam ini taubahnya seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah telah melihat kehidupan kita hari ini. Bagaimana kehormatan seorang mukmin dihinakan, bagaimana kondisi seorang mukmin harga dirinya dicabik-cabik. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwasanya kondisi umat Islam ini suatu saat pada akhir zaman kata Nabi seolah-olah Nabi melihat zaman tersebut yaitu seorang mukmin taubahnya seperti sepotong roti yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Apa yang menyebabkan hal itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah karena kecintaan mereka yang bersangatan kepada dunia karena dengan kecintaan mereka yang bersangatan kepada dunia tersebut akan menyebabkan mereka takut kepada kematian. Akan menyebabkan mereka enggan untuk melakukan ketaatan. Padahal ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu sesuatu kepada mereka. Hendaknya mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami tunaikan, kami patuhi. Itulah yang seharusnya ada di dalam kehidupan seorang mukmin. Thank you. يفتح الله عز وجل عليك بابا من أبواب الجنة فتغلقه على نفسك فربما يتضايق الإنسان أن الله عز وجل قد ابتعثه في هذا الزمان الكئيب الذي فيه الدائرة دارت على المسلمين وانقلب الحال من أعلى مراتب العز حيث كان يعيش المسلمون إلى أدنى مراتب الذل إلى ما نراه الآن ولكن أقول لك بل افرح فإن الميدان مفتوح وعلى قدر البلاء يكون الجزاء الله تبارك وتعالى فتح لنا أبواب الجنة الآن فتح لنا أبواب الدعوة فتح لنا أبواب الخير فتح لنا أبواب طلب العلم فلماذا تغلق الباب على وجهك والله الذي لا إله غيره أحزن حزنا شديدا حينما يقول لي إخواني اليوم نريد مال يا شيخ نريد أن نبني معهدا لنعلم الصبيان لا إله إلا الله شروطها نواقضها كمالاتها مستحباتها نريد أن نعلم الناس الفرق بين التوحيد والشرك نريد أن نعلم الناس الفرق بين السنة والبدعة نريد أن نخرج رسال نريد أن نبني مصنعا لتخريج الرجال الدعاء إلى الله عز وجل في جنبات الأرض ليس في هذه البلاد فحسب فيتقاعس الناس لماذا؟ لأن قلوبهم أشربت بحب الدنيا وكراهية الموت يا أخي هذه ليست الباقية بل إن الباقية هناك ولن تأخذها ولن تجتازها إلا إذا اجتزت هذه الفانية فالدنيا أيام قلائل والمال مال الله هو الذي أعطى وهو الذي يخلف سبحانه جل وعلا فلماذا أيها الحبيب لا تساهم بثمرة مالك في إنشاء هذا البيت المبارك في إنشاء معهدا لتعليم الصبيان لتعليم الفتيات لا إله إلا الله محمد رسول الله فوالله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه هذه الصدقة الجارية بحق هذه أفضل الأعمال بعد طلب العلم فالذي لا يستطيع أن يطلب العلم بنفسه فلينفق على طلبة العلم فليوفر لهم مأوى ومسكن ومأكل ومشرب فليوفر لهم ملبس فليوفر لهم كتب فليوفر لهم مال يستطيعون أن يتفرغوا لطلب العلم بهذا تقام الأمة أيها الإخوة فعصب الأمة هم طلبة العلم حراس حدود الأمة هم طلب العلم هم طلبة العلم لا غير فإياك أن تحرم نفسك من هذا الثواب فلعل الله عز وجل لا يتقبل منك العمل والله إن الموضوع لازال فيه كثير ولكن الإخوة ضيقوا علي بوقت سامحهم الله فأنا والله اشتقت إليكم كثيرا وأردت أن أبقى معكم كثيرا ولكن سامح الله القائمين على هذه الندوة فإياك أن تحرم نفسك أيها الحبيب إياك أن تحرم نفسك من وضع لبن لبنة طيبة مباركة لعل الله يخرج من هذه اللبنة طلبة علم كبار يدعون إلى الله ويأخذون بزمام الأمة إلى العزة والكرامة وهذا والله لا يكون إلا بالعلماء إلا بالدعاة المخلصين إلا بالعلماء والدعاة المخلصين فإياكم أن تحرموا أنفسكم أيها الإخوة فإن هذا بابا من أبواب الجنة فتحه الله على أيدي إخوانكم فإن كان أحدكم يمتلك بيتين يعيش في بيت والآخر يعده لأولاده فيما بعد يا أخي خير ما ما تترك لهم العمل الصالح بع هذا البيت الثاني وأنفقه في طلب العلم وأنفقه على هذا البيت المبارك فإن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين فلما قال يعقوب عليه السلام لبنيه أخاف أن يأكله الذئب ضاع يوسف عليه السلام ولما قال وأفوض أمري إلى الله جاء يوسف عليه السلام وجاء بنيه فإياكم أن تخافوا من فوات الرزق فالذي عنده خزائن السماوات والأرض هو الله جل وعلا من كان عنده سيارتين فيستخدم واحدة والأخرى يبيعها في سبيل الله عز وجل وهكذا أيها الإخوة من كان عنده أثواب كثيرة فليبقي بعضها وليبيع الآخر فلتتعاملوا مع الله عز وجل بصدق وإخلاص واعلموا أن الجنة طيبة وأن سلعة الله غالية اعلموا هذا جيدا أن سلعة الله غالية وأن الجنة غالية لا يأخذها الكسالى لا يأخذها البخلاء لا يرث الأرض ولا يمكن له إلا العظماء فإما عظماء فوق الأرض وإما عظام تحت الأرض kaum muslimin para hadirin yang berbahagia bisa jadi sebenarnya Allah telah bukakan untuk kita pintu surga tapi kenapa kita menutupnya kembali bisa saja Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan di hadapan kita dan membukakan pintu surga untuk kita. Tetapi kenapa kita tidak memiliki perhatian? Tetapi kenapa kita tidak memanfaatkan kondisi yang telah Allah berikan dan Allah bentangkan di hadapan kita? Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan ada di hadapan kita para dai yang mereka berharap uluran tangan kita demi kelangsungan pendidikan anak-anak generasi muda kita menjadikan mereka seorang talabatul ilm memahamkan kepada mereka mana tauhid dan mana syirik mendidik dan mengajarkan kepada mereka mana sunnah, mana bid'ah. Menjabarkan kepada mereka syurut la ilaha illallah. Hal-hal yang dapat menyempurnakan la ilaha illallah. Aplikasi nyata dalam kehidupan yang ada di dalam la ilaha illallah. Sehingga mereka diharapkan akan menjadi tulang punggung umat ini. Karena merekalah orang-orang yang akan dapat menjaga dan memajukan serta meninggikan kalimat Allah tabaraka wa taala. Mereka adalah talabatul ilmi. Mereka adalah para dai, para ulama yang akan kita siapkan untuk masa depan kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dari apa yang kita lakukan serta apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala maka sekadar itu juga, seukuran itu juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepada kita. Sekuat apa perjuangan pengorbanan kita, maka sebegitu juga Allah akan memberikan balasan dan ganjarannya. Kenapa kita lebih mementingkan dunia? Padahal dunia hanyalah waktu yang sedikit Kenapa kita pelit untuk memberikan apa yang Allah telah rezekikan kepada kita? Padahal sesungguhnya rezeki tersebut harta ini adalah milik Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita melihat ada mungkin di antara kita yang memiliki dua rumah. Satu rumah yang dia tempati, sedangkan rumah yang kedua dia rencanakan untuk investasi untuk anaknya ketika mereka kelak besar. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya kemuliaan dan kemegahan hidup kehidupan dunia. Maka kenapa kita khawatirkan untuk sesuatu yang belum pasti? Siapa yang memiliki dua mobil misalnya? maka cukuplah dengan kebutuhannya. Dia memakai satu kendaraannya, sedangkan yang satu lagi dia jual dan dia berikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak kumpulkan baju-baju kita yang begitu banyak yang memenuhi lemari kita? Kita beri dan kita jual itu dan kita berikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudahan dan kelangsungan pendidikan anak-anak kita. Fadilatul Syekh kemudian mengatakan, sebetulnya materi dan pembahasan ini adalah pembahasan dan materi yang masih panjang yang ingin saya sampaikan. Dan begitu besar kerinduan saya untuk bisa duduk lama bersama antum para hadirin yang ada di tempat ini. Namun sayangnya panitia membatasi waktu untuk saya. Kemudian Fadilatul Syekh mengatakan bahwasanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah hendaknya kita memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa surga, maka harganya bukanlah harga yang murah. Surga Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang ada di dalamnya memiliki harga dan nilai yang tinggi yang tidak mungkin didapat dan diberikan oleh Allah kepada orang yang pemalas, orang yang berpangku tangan, tidak mempunyai jiwa sebagai seorang pejuang, sebagai seorang yang rela berkorban, maka surga Allah Subhanahu wa taala adalah mahal yang harus kita beli dengan pengorbanan, yang harus kita gapai dan kita raih dengan apa yang bisa kita lakukan dan kita korbankan. Ya, ya, فالجنة أيها الإخوة غالية جدا وأغلى ما في الجنة هي رؤية وجه الله عز وجل وأختم بهذه الكلمات لإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر في ليلة مضيئة منيرة جاء ذلك في الصحاح والسنن والمسانيد وروي ذلك عن أبي موسى وأبي سعيد وأنس وأبي هريرة رضي الله عن الجميع فاستمع يوم ينادي المنادي فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيلبون مسرعين للزيارة وقد أعدت لهم النجائب فإذا استووا على ظهورها مسرعين تذهب بهم هذه النجائب إلى الوادي الأفيح وهو الوادي الذي أعد لمكان الزيارة فإذا وصلوا كانت بالمنابر قد أعدت لهم منابر من نور ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من لؤلؤ وكراسي من ذهب ويجلس أدناهم وليس فيهم دني يجلس أدناهم على كثبان المسك والزعفران حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله عهدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فيقول لهم يا أهل الجنة سلام عليكم سلام عليكم فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Diceritakan Dan sebelumnya Surga Allah itu mahal Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia <clears throat> kenikmatan di dalam surga yang harus kita beli dengan perjuangan dan pengorbanan. Di mana surga Allah itu mahal. Dan yang termahal di antaranya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang terbesar dan nikmat yang paling mahal di dalam surga sebagaimana diceritakan di dalam sebuah riwayat ketika diceritakan ada suara yang memanggil kepada para penduduk surga wahai para penduduk surga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanti kalian maka marilah kita pergi kepada Allah Subhanahu wa taala dan penduduk surga pun mengatakan sam'an wa ta'ah akhirnya mereka mengikuti apa yang dikatakan kepada mereka. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surga tersebut ada tempat yang memang disediakan dan dikhususkan seolah-olah seperti layaknya tempat ketika mereka berkumpul. Maka ketika mereka melihat tempat tersebut di mana tempat ini ada mimbar-mimbar yang terbuat dan dipenuhi oleh emas, intan, mutiara dan sebagainya yang menunjukkan keindahan dan kemewahan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ketika mereka telah berkumpul di tempat tersebut, maka kemudian setelah mereka duduk dengan tenang, barulah kemudian mereka melihat cahaya di mana Allah Subhanahu wa taala mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dan ketika itu Allah memanggil mereka Allah mengatakan kepada mereka ya ahlal jannah wahai para penduduk surga salamun alaikum Allah ucapkan keselamatan salam kepada mereka lalu kemudian tidak ada yang bisa mereka jawab ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada mereka selain daripada ucapan mereka Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة ويكون ما أول ما يسمعون منه تبارك وتعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك يا رب أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد سلوني في هذا يوم, يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا فيقول لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي سلوني هذا يوم المزيد فيستمعون على كلمة واحدة أن ربنا أرنا وجهك ننظر إليك أن ربنا أرنا وجهك ننظر إليك أن ربنا أرنا وجهك ننظر إليك فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ينظر إليهم ويكشف عنهم الحجب يكشف الحجب عن وجهه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبالله عليكم هل مال الدنيا يوازي هذه اللحظات التي نقضيها ونحن ننظر إلى وجه رب البريات سبحانه وتعالى وقد جاء في الأثر أن أهل الجنة الذي يصبرهم في الجنة هو رؤية وجه الله عز وجل ينظرون إلى وجه الله وما من أحد في هذا المجلس إلا ويجالسه الله تبارك وتعالى مجالسة ويحاضره محاضرة ويكلمه ليس بينه وبين الله ترجمان والعبد ينظر إلى وجه الله ويقول الله له مذكرا إياه ببعض غدراته في الدنيا عبدي أتتذكر يوم فعلت كذا وكذا أتتذكر يوم فعلت كذا وكذا فيقول العبد نعم يا رب أتذكر ألم تغفر لي فيقول الله بمغفرتي قد بلغت منزلتك هذه فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا لذة الأبصار بتلك المشاهدة أسأل الله جل وعلا أن لا يحرم هذا الجمع كله وأن لا يحرمنا من لذة النظر إلى وجه الله الكريم Maka setelah itu semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Allah pun kemudian tertawa kepada mereka kepada para penduduk surga Lalu kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan wahai para penduduk surga dan inilah yang pertama mereka dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan aina ibadiyalladzina atauuni bil ghaib wa lam yarawni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mana hamba-hambaku ketika mereka dahulu taat kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Ini ada hari di mana Allah akan berikan kepada mereka kelebihan tambahan maka kata Allah mintalah niscaya Allah akan kabulkan maka orang-orang yang ada dalam surga kemudian mengatakan ya Allah kami rela kami rela atas apa yang telah engkau berikan kepada kami dari kenikmatan yang telah mereka rasakan di dalam surga lalu kemudian kaum muslimin Allah pun mengatakan bahwasanya aku ridha kepada kalian. Jika aku tidak ridha kepada kalian, maka kalian tidak akan tinggal di dalam surga ini. Mintalah, karena ini adalah kesempatan di mana aku akan memberikan tambahan untuk kalian. Maka akhirnya mereka pun menjawab dalam satu permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan suatu harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Rabbana arina wajhaka Ya Allah, perlihatkan kepada kami, izinkan kami untuk melihat wajahmu. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan wajahnya yang mulia kepada Allah. Allah memperlihatkan kepada mereka wajahnya. Tanpa ada penghalang antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Tidakkah kita berharap bahwasanya kita akan mendapatkan ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah nikmat yang besar ini, bandingkanlah dengan apa yang bisa kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah tabaraka wa taala. Kenikmatan yang sangat besar yang tiada tara dengan apa yang baru bisa kita berikan dalam kehidupan ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Siapapun di antara kita yang hadir pada kesempatan ini, kita bermohon dan mau berharap kepada Allah agar Allah perkenankan kita untuk merasakan kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan di mana kita mendengar kita berbicara dengan Allah, kenikmatan di mana kita melihat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan tentu kita berharap kita bisa hadir dan berada di majlis tersebut Majelis di mana kita melihat Allah, majelis di mana kita ber, berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang menerjemahkan. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah kenikmatan yang besar yang harus kita tembus dengan perjuangan dan pengorbanan kita. kasih. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah muhadarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh yang sebetulnya materi dan tema yang cukup panjang yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh di dalam kesempatan yang berbahagia ini namun waktu jua yang membatasi kita wa ala nabiyina Muhammad mohon maaf atas segala kekhilafan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wasallim walhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh